Sabda Pandita Ratu sebuah serial sandiwara radio persembahan PT Irawan Jaya Agung yang memproduksi obat sakit kepala puyer cap 19, obat kurap cap 19, sal cap 19, dan balsam cap beret. Sabda Pandita Ratu. Kau masih hidup, Le. Kau masih belum mati, Padrawati. Kau masih hidup, Le. Ayo, kosongkan tempat ini. Jangan ada yang berada di dalam pendopo. Ayo, semuanya keluar, keluar. Berikan kesempatan kepada anak Mas Mariamon. Ayo, keluar, keluar. Kita keluar semuanya, keluar, keluar, keluar. keluar. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merebut pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Paman memperhatikan ujung pemilik kapal itu. Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu Badrawati? Wajahnya seram paman. Hmm? Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Hmm. Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu saja menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. <coughs> rasa pusing tuh kenapa ya? Aku pikir bulatnya kelapa Kalau terus dipikir rasanya semakin sakit mas Rasanya Aduh pusing aku Rasa sakit di kepala Aduh itu sakit kepala Bapak-bapak dan ibu-ibu, Anda jangan bingung kalau sakit kepala, sakit gigi, nyeri pada otot dan sendi, atau nyeri pada waktu haid, minumlah Puyer Obat Sakit Kepala Cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, Puyer Cap 19 dapat juga menurunkan panas. Jadi, bila sakit kepala mengganggu Anda, minumlah Puyer Obat Sakit Kepala Cap 19. Puyer Obat Sakit Kepala 19 Uyak obat sakit kepala cap 19 Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya Baca aturan pakai Jika sakit berlanjut hubungi dokter Kapandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit Diolah oleh Agung Bahrodi Didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Ali Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain Teknik dan montase Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-25 ini dengan judul Lidah Api Abadi. dari ke 724 ini dengan para pemain Norman sebagai Bakriawati, Wendalubi sebagai Lare Angon, Herman sebagai Kiai Pangon, Iwan Dahlan sebagai Joko Banyu, dibantu oleh Suryadin dan Salman, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Asnya, <laughs> balsemnya pakai balsem hijau Cepete Balsem hijau cap betet sangat sesuai untuk meringankan gejala flu, leher terasa kaku, nyeri-nyeri pada otot dan sendi, gatal-gatal serta gigitan serangga. Balsem hijau cap betet juga dapat dipakai untuk kerokan. Nomor satu di Dua Terasa apanya? Terasa panasnya <laughs> Balsemnya pakai balsem hijau Cap betet Balsem hijau cap betet Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. tegang melihat sikap Badrawati. Bocah itu telah memungut cambuknya yang tergeletak dan berancang-ancang untuk melanjutkannya. Are Angon segera berdiri menghadangnya. Namun Badrawati yang masih dibayangi kemarahan itu seperti tak peduli terhadap apapun. Badrawati, apa yang akan kau lakukan? Aku akan menyempurnakan kematiannya. Tunggu, Badrawati. Kau tidak boleh melakukan itu, jangan. Aku harus yakin. Aku harus yakin bahwa orang itu benar-benar sudah mati, Paman. Kau tidak boleh melakukannya, Badrawati. Hanya orang yang pengecut saja yang akan melakukan hal itu. Jangan halangi aku, Paman. Badrawati, kau tidak boleh melakukan. Orang ini sudah mati. Bahkan seandainya masih hidup seperti yang kau katakan, maka ia harus dilindungi pada Badrawati. Paman, Paman lupa dengan bagaimana perbuatan orang ini. Paman lupa bagaimana dengan perbuatannya. Paman, perbuatan orang ini benar-benar biadab. Tidak ada kata-kata yang pantas dan sesuai lagi untuk menggambarkan kebiadabannya. Diamlah kau Badrawati. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan perbuatan rendah semacam itu. Aku akan meyakinkan apakah orang ini belum mati seperti kakakmu? Kalau sudah mati, kau tidak perlu berlaku tidak pantas terhadap sesosok mayat. Hanya serigala saja yang mencabik-cabik mayat dan kemudian memakannya. Sebaliknya kalau ternyata masih hidup, kau juga tidak perlu menyempurnakan kematiannya. Karena di samping tidak pantas kau bersikap demikian terhadap seseorang yang sudah mati dan sudah kau kalahkan, serta tidak mampu berbuat apa-apa lagi, maka kita harus membawanya menghadap kami suara. Ingat, Badrawati, orang ini memiliki Raja Kalacakra. Aku yakin, kalau tidak disempurnakan kematiannya, orang ini kasih justru akan menimbulkan kesulitan. Dan aku, aku sulit membayangkan bekerja sama dengan orang semacam ini, Paman. Sudah, Badrawati. Duduklah kau dan bersikaplah tenang. Aku akan memeriksanya. Akhirnya Badrawati memenuhi keinginan Lare Angon. Dengan hati bergelombang, ia mencoba menenangkan dirinya. Lare Angon kemudian segera memeriksa tubuh Tamagasi. Meski tubuh itu sudah tidak bernapas dan jantungnya tidak lagi berdetak, namun rapaan tangan Lare Angon memang merasakan adanya sesuatu yang aneh. tidak bernafas lagi dan jantungnya tidak berdetak. Namun tubuh ini tidak bisa dianggap sudah mati. Tubuhnya hangat. Bagaimana? Uh, kau benar, Badrawati. Benar bagaimana? Orang ini memang sudah tidak bernafas. Detak jantungnya juga tidak teraba. Namun belum bisa dikatakan mati. Kebetulan kalau begitu. Paman masih mengharapkan orang itu bergabung dengan kita bahu-membahu melawan titisan durga itu. Wawasanmu sempit sekali, Badrawati. Sempit bagaimana? Kau melihat orang ini hanya sebatas perbuatannya yang tidak terpuji. Akan tetapi kau tidak melihat bahwa orang ini memiliki Raja kala cakra. Aku tidak bisa berpikir semacam itu. Yang aku lihat, orang ini telah merugikan orang banyak. Yang dilakukannya adalah jenis pekerjaan yang benar-benar tidak masuk akal. Aku mengerti, Badrawati. Tetapi cobalah kau berpikir, mengapa di antara pemilik Raja Mata Durga itu justru terdapat bibimu yang juga bersikap tidak sesuai dengan sifat rajahnya Mestinya karena bibimu memiliki Raja Mata Durga atau Trinetra, maka ibumu menjadi kaki tangan Durga para bandari. Namun kenyataannya, ibu para mesuara itu dengan sadar dan sekuat tenaga melawan pengaruh kekuatan jahat yang mengeram di dalam tubuhnya. Paman memberikan contoh yang justru meyakinkan kepadaku bahwa orang itu harus dibunuh. Ia memiliki raja kala cakra, namun perbuatannya malah memuakkan. Itu sebabnya lebih baik jadi ditupaskan saja. Jangan. Kita akan membawa orang ini menghadap kami suara. Pamanmu yang akan menentukan apa yang harus dilakukan. Baik, terserah paman Are Angon. Namun jika di kemudian hari Ternyata orang ini malah menyulitkan kita. Maka jangan menyalahkan Badrawati. Jangan khawatir. Aku yang akan bertanggung jawab Badrawati. Sekarang, apa yang akan Paman lakukan? Kita bawa orang ini ke pendopo padukuhan di mana orang-orang tadi berkumpul. Kita mencari kuda. Kita akan membelinya dari penduduk itu. Dengan kuda kita bawa orang ini ke Nusa Kambangan. Bagus. Aku senang jika paman membawa orang ini menemui orang-orang itu. Aku berharap para penduduk yang marah akan melakukan seperti yang aku hendaki. Jika mereka melakukan hal itu, kita harus mencegahnya, Badrawati. itu bergeser menusuk ke pusat malam, orang-orang yang berkumpul di pendopo padukuhan Puring geger ketika dari kegelapan malam muncul dua orang lelaki, yang seorang memanggul tubuh yang terkulai dan berambut putih, yang seorang lagi masih bocah dan berjalan agak lemas. Semua mata memandang dengan tegang dan mulut terbungkam. Dan dengan setengah berlari, Kiai Tangon menyongsong kedatangan mereka. Kau berhasil anak muda. Ah, berkat pangestu paman, orang ini berhasil ditangkap. Tapi bukan aku yang melakukannya paman, tetapi keponakanku ini. Wah, bukan main. Dan sebagaimana yang aku janjikan, ya. aku akan mencoba membantu mengobati Kitoh Jali. Bagaimana keadaannya paman? Oh, keadaan Kitoh Jali agak mencemaskan anak muda. Ia pingsan dan belum juga siuman. Eh, bagaimana dengan dia? Apakah apakah mati? Orang berambut putih ini telah dapat kami kuasai, Paman. Kami akan membawanya ke Nusa Kambangan. Mungkin Paman bisa membantu kami. Kami membutuhkan tiga ekor kuda. Mungkin ada di antara para penduduk yang memiliki. Aku bermaksud membelinya, Paman. Uh, orang itu akan dibawa ke Nusa Kambangan? Iya, Paman. Uh, Apakah bisa dijamin ia tidak akan melakukan perbuatan gilanya lagi? Iya, akan kami usahakan, Paman. Oh, anak muda, mengapa tidak kalian bunuh saja dia? Ada sebuah alasan yang menyebabkan kami tidak bisa membunuhnya. Namun bahwa ia telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan harus mendapatkan hukuman, itu tentu, Paman. Oh, baiklah, anak muda. Aku akan memberikan penjelasan kepada orang-orang itu. Semoga mereka bisa mengerti. Sementara kalau kau bermaksud menolong Kito Cali, mari anak muda, ia ada di dalam. Baik, Paman. Badrawati, aku percaya pikiranmu telah mengendap. Jaga dia. dan ibu-ibu, Anda jangan bingung kalau sakit kepala, sakit gigi, nyeri pada otot dan sendi, atau nyeri pada waktu haid, minumlah Puyer Obat Sakit Kepala Cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, Puyer Cap 19 dapat juga menurunkan panas. Jadi, bila sakit kepala mengganggu Anda, minumlah Puyer Obat Sakit Kepala Cap 19. Puyer Obat Sakit Kepala cap 19 Uyak obat sakit kepala cap 19 Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya Baca aturan pakai Jika sakit berlanjut hubungi dokter Pendopo itu menjadi hening Tak seorang pun yang berbicara Badrawati berjalan mulai menuju ke sudut pendopo Dan kemudian duduk bersandar tiang Badrawati memejamkan mata seperti orang tidur Sementara di ruang dalam Lare Angon mencoba membantu merawat dan mengobati dada Kitoh Jali yang terluka. Kiai Pangan masih menemaninya. Ah, bagaimana keadaannya anak muda? Syukurlah, senjata lempar berwujud cakram itu ternyata tidak menjamah bagian dalam, Paman. Jika mengenai jantung misalnya. Iya. Maka tubuh kita jali ini pasti sudah membiru. Oh. Cakram itu masih ada, Paman. Ah, ini anak muda. Boleh aku minta benda itu? Oh, tentu, tentu boleh. Ah, ini terimalah. Ah, terima kasih. Dan sekarang izinkan aku sendirian di sini, Paman. Ah, silahkan anak muda. Thank you. Bagaimana Kiai? Pemuda itu sedang berusaha menolong Kito Jali dan tidak mau diganggu. Sudah matikah orang berambut putih itu? Belum. Anak muda bernama Laryangon itu mengatakan akan membawanya ke Nusa Kambangan. Akan tetapi aku melihat tubuhnya tak lagi bernapas, Kiai. Aku tadi memperhatikan agak dari dekat. Oh. mati? Iya. Aku kira orang itu hanya pingsan saja Joko Banyu. Jika pemuda itu bermaksud membawanya ke Nusa Kambangan, entah untuk apa. Tentu ia masih hidup. Jika sudah mati, tentu akan dikubur di sini. Iya. Ah, anak muda itu membutuhkan tiga ekor kuda. Hmm? Siapa saja di antara kita yang memiliki kuda? Ah, aku sendiri punya seekor. Untuk dipinjam atau bagaimana? Pemuda itu mengatakan kepadaku bermaksud membelinya. Ah, aku tidak keberatan kuda dibeli. Tapi yang lain, aku tidak tahu Kiai. Ah, cobalah, cobalah. Kau hubungi yang lain, ya. Kita harus membantu pemuda itu sebagai ucapan terima kasih kita pada apa yang telah dilakukannya. Nah, jika tidak ada pemuda dan keponakannya itu, maka bencana yang sangat mengerikan akan melanda kita. Ya, ya, ya. Aku mengerti, Kiai. mereka tersirat rasa geram sesekali mereka melirik pada tubuh berambut putih yang tergeletak. Sudah mati matikah orang itu? Nah, nampaknya hanya pingsan. Perbuatan orang itu benar-benar keterlaluan. Aku ingin sekali memendamkan ujung tombakku ini ke dadanya. Iya, rasanya aku tidak bisa menerima ulahnya menudai menodai pepetan. Kau tahu bukan, selama ini aku diam-diam menyenangi pepetan. Dan enak saja kembang yang selama ini aku kagumi itu dipetiknya. Jadi bagaimana? Aku dengar orang itu masih hidup. Ia hanya pingsan. Kita tebas saja lehernya. Iya, aku sependapat. Kita rampungi saja nyawanya. Aku akan membenamkan tombakku ini sebagai balasan atas perbuatannya membakar rumah Kito Jali. Atas perbuatannya melukai Kito Jali dan menodai anak gadisnya. Juga atas perbuatannya menodai Nirayung anak Kidemang. Kita lakukan. Ayo. hey, eh, mau apa kau ini? Balsam hijau cap betet sangat sesuai untuk meringankan gejala flu, leher terasa kaku, nyeri-nyeri pada otot dan sendi, gatal-gatal serta gigitan serangga. Balsam hijau cap betet juga dapat dipakai untuk kerokan. Nomor satu digosok balsam, nomor dua Terasa apanya? Terasa panasnya. <laughs> balsamnya pakai balsam hijau. Cabetan. Balsem Hijau Cap Betet, produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Kalian berdua mau apa? Aku akan membunuhnya Ki Demang. Membunuh siapa? Membunuh keparat yang telah menodai pepetan itu. Dosa orang itu keterlaluan, Kepangon. Kami para pemuda di sini tidak bisa mengampuninya. Ia telah menodai anak kita Jali dengan kejam melukai bapaknya dan membakar rumahnya. Kemudian ia juga menodai anak Demang. Yang aku dengar di mana-mana tempat ia selalu mengumbar perbuatan tidak terpujinya itu. Di mana-mana tempat ia menodai banyak gadis-gadis untuk memuasi nafsu keparatnya. Orang itu harus dibunuh. Kalian berdua tidak berhak melakukan hal itu. Itu menurut Kia Pangon. Saudara-saudara semuanya, Apakah orang itu kita biarkan begitu saja? Kita maafkan apa yang telah diperbuatnya? Ah, bunuh saja. Bunuh orang itu. Bunuh kita bunuh saja kemarin itu. Bunuh dia. Bunuh saja. Hai saudara-saudara, tenang. Tenang saudara-saudara. Aku minta kalian semuanya untuk tenang. Aku harap kalian tenang. Tenang. madness! kembar Belang-belang putih Namanya Pandu. Wah malu ah kalau kena panu Sumpah malu Kulit berbintik Namanya kadas Apalagi kadas Kalau begitu Hi cici aku Cepat oleskan Obat kurap cap sembilan belas Benar Obat kurap cap 19 adalah obat kulit yang dapat mengobati panu, kadas, kurap, dan gatal-gatal yang disebabkan karena jamur. Jadi, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan tubuh Anda agar terhindar dari gangguan penyakit kulit dengan menggunakan obat kurap cap 19. Obat kurap cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Badrawati yang terbangun dari tidur sekejap itu nampak merah matanya. Kantuk dan kejengkelan menyebabkan bocah itu tak mampu berpikir selaras. Beberapa orang pemuda yang semula mengangkat senjata bermaksud merancap tubuh Pamegatsi, kemudian melangkah mundur. Badrawati kembali duduk bersandar tiang. Nah, bagaimana kelanjutan kisahnya? Apa yang akan dilakukan oleh Badrawati? Dan masih hidupkah Pamegatsi? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.